Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. La uqsimu balad. Aku bersumpah dengan negeri ini, Mekah. Wa anta bihadzal balad dan engkau Muhammad bertempat di negeri Mekah ini. Dan demi pertalian bapak dan anaknya. Sungguh, kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. أن لن يقدر عليه أحد Apakah dia manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? Dia mengatakan, Aku telah menghabiskan harta yang banyak. Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya. Alam naj'al lahu Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata? Dan lidah dan sepasang bibir. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan kebajikan dan kejahatan. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. وَمَا dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Yaitu melepaskan perbudakan hamba sahaya. Atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan. Kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat. Atau orang miskin yang sangat fakir. Kemudian, dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami. Mereka itu adalah golongan kiri. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat.